Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din 'azzani wa 'azzakumullah. Nah, kita sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in Nawawiyah, kemarin sudah kami tunjuk untuk setoran enam dari awal hadis, yaitu hadis Jibril. Hadis yang tidak terlalu panjang dan juga mudah dihafal. Sebelum kita lanjutkan syarahnya, tafadhal dibaca dulu. Aku Yusuf. وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال أسلفت قال فأذن لمن يسأله ويصدقه قال فأخبريه مثل من قال أن قال أن تؤمن وما تؤمن بالله وما تؤمن وكتبه كتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر وقول الشر خير وشر قال يمثل قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال بل مسؤول عنها لأعلم من السائل قال فأخبرني عن حمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأنت رب تفات الأعلى العشاء من الضالة الدنيا ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أن تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل فتاكم يعلمكم دينكم وهو مسلم Naam ahsan tabarakallahu fikum hafizakumullah. Naam insyaallah taala besok nah, yang siap-siap setoran antum siap Ahmad besok setoran siap? Ya, Hadis Jibril. Ya insyaallah besok antum ya. Setoran lancar Nah barakallahu fikum. Kemudian muskin. Hadis Jibril itu enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek, mudah dihafal. Hadis yang kedua insyaallah taala. Naam. Setelah antum nanti yang lainnya insyaallah. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala perhatikan baik-baik yang punya kitabnya, yang tidak punya menyimak dan juga mendengarkan. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala kata beliau di sini ar-ruknu ats-tsani itu ya. Itu bukan. Hmm? Yang mana? Yang masih atasnya itu ya? Hmm? Ar-ruknu ats-tsani benar. Ya, na'am. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala Tapi kemarin sebelumnya itu sudah dibaca belum sebelumnya? Sudah. Sudah. Sudah belum? Sudah. Ar-ruknu ats-tsani rukun yang kedua setelah rukun yang pertama yaitu syahadatain. Rukun yang kedua perhatikan warakallahu fikum iqamus salati yaitu menegakkan salat. Salat di sini tentunya sudah diketahui semuanya salat lima waktu. Karena itulah yang diinginkan adapun salat-salat yang lain seperti salat sunnah, enam ratibah atau yang semisalnya itu hukumnya sunnah. Namun yang diinginkan untuk menegakkan solat di sini adalah solat lima waktu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas shalah, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tegakkanlah salat. Engkau menegakkan salat. Ai tuaddis shalawatil khamsa al-mafruḍah fil yaumi wal lailah. Maksudnya engkau menunaikan mengerjakan salat lima waktu yang telah diwajibkan dalam sehari semalam. Terdiri dari berapa rakaat total salat lima waktu sehari semalam? 17 rakaat nah barakallahu fikum itu ditunaikan. Namun penunaian di sini enggak sembarangan menunaikan karena kalau sembarang menunaikan banyak orang salat. Tapi salat yang benar bagaimana itu yang diinginkan. Salat yang benar sesuai dengan dalil, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita lihat nanti. Ma ma'na tuqimuha? Apa maknanya menegakkan salat itu? li'annahu ma qala wa antusalli dikarenakan Rasulullah tidak mengatakan dan engkau salat. Enggak gitu, tapi tegakkanlah salat. Karena kalau cuma salat banyak orang salat gitu loh. Kalau cuma salat itu banyak orang salat. Tapi salat yang mana? Nam kok dinamakan tegakkanlah salat? Maksudnya kita lihat inna ma qala wa tuqimus shalah. Hanya saja beliau mengatakan dan tegakkanlah oleh engkau salat Li'anna al-maqsuda iqamatus sholati wa laysal maqsudu suratus sholati faqat. Perhatikan baik-baik ini. Karena yang diinginkan adalah menegakkan solat Bukan semata-mata yang diinginkan bentuk solatnya saja. Kalau cuma orang solat banyak enggak orang solat Orang solat banyak, orang-orang awam juga solat Tapi solat yang mana yang diinginkan? Yang diinginkan adalah kita lihat fatuqimus sholati fatuqimus sholata bi an ta'tiya biha kama jaa bihan nabiyyu sallallahu Maksudnya adalah engkau menegakkan salat sebagaimana yang telah didatangkan atau sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Nah, engkau menegakkan salat yaitu engkau mendatangkan salat tersebut sebagaimana yang telah didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya salat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi enggak sembarang salat, benar-benar salat sesuai dengan apa? Dengan enam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW telah mengajarkan solat tersebut. Sebagaimana kisahnya yang nam telah kita lewati mengenai Rasulullah solat di atas mimbar. Nam kemudian Rasulullah nam ketika berdiri berdiri, ketika rukuk rukuk, kemudian ketika sujud beliau turun kemudian nam barakallahu fiikum sujud di nam ujung mimbar barakallahu fiikum menunjukkan bahwasanya Rasulullah ketika melakukan hal tersebut di hadapan para sahabat untuk mengajarinya. Nah, wadzalika lita'tammu bi wa lita'lamu salati. Ha, wa lita'lamu salati atau wa lita'lam barakallahu fikum lita'lamu salati. Tujuannya hal tersebut aku lakukan kata Rasulullah, lita'tammu bi agar kalian itu menjadi makmum mengikutiku. Naam barakallahu fikum wa lita'allamu wa litata'allamu salati. Dan tujuannya agar kalian mempelajari naam salatku atau mengetahui salatku. Naam yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah. Nam sallu kama ayatumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Naam. Kita lihat sini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis yang pendek, singkat, mudah dihafal, jangan terluputkan dihafal ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari dari hadisnya Malik Ibn Khuwairis. Na'am barakallahu fikum Malik Ibn Khuwairis, Na'am Khuwairis radhiyallahu anhu. Paham ya? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadisnya siapa tadi? Malik ibnul Huwairis. Nah, Malik ibn Huwairis radhiyallahu anhu. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kalau salat ya upayakan mencontoh enam salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semaksimal mungkin. Jangan sembarang salat. Nah, sudah kita lewati semuanya. Ya wa naam. Falladhi ra'ahu bi'ainihi yaqtadi bih. Nah, maksudnya maka orang yang melihatnya dengan matanya sendiri yakta bih, dia akan mengikutinya. Waladhi balaghahu khabaruhu dan orang yang apa? Yang telah sampai kepadanya khabar mengenai salat wa ahaditsu as-sahihah dan juga hadis-hadis yang sahihah, hadis-hadis yang sahih yang wa yusalli kama fil ahadits sahihah allati balaghathu. Hendaknya dia mencontoh dan salat sebagaimana yang tertera atau tertantum di dalam hadis-hadis yang sahih yang telah sampai kepadanya. Jadi, nah barakallahu fikum yang melihat langsung salatnya Rasulullah dia salat sebagaimana salatnya Rasulullah. Nah, kemudian yang dia hanya mendapatkan dalam hadis, melihat hadis yang sahih, ya dia salat sebagaimana yang telah tercantum dan disebutkan dalam hadis. Paham? Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita salat sembarangan. Sudah kita lewati semuanya dan sudah kita baca kitabnya dengan ringkas Nah, barakallahu fikum secara globalnya. Hadza min iqamatis salati ini yang dinamakan dengan menegakkan salat. An yusalliya ala sifatil lati kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuaddi salata biha. Maksudnya adalah seseorang tersebut salat Naam sesuai dengan sifat yang dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikan solat dengannya. Jadi solatnya seperti solatnya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Maaf salah ya? Mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Naam. Wala yuzi wala yuzida min indih. Nama wala Nah barakallahu fikum dan hendaknya orang tersebut tidak menambah-nambahi dari sisinya. Au yunqis minha atau tidak mengurang-urangi. Jadi salat itu upayakan apa? Ya sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Nah, di dalam hadis juga ada Nah, barakallahu fikum, di dalam riwayat juga ada seperti itu maksudnya. Nah, barakallahu fikum maksudnya jangan sampai dikurang-kurangi, ditambah-tambahi. Salat duhur 4 rakaat aja 4 rakaat. Jangan sampai salat duhur 5 rakaat misalkan. Salat subuh 3 rakaat, enggak diterima. Enggak terima ya walaupun salat itu ibadah. Naam karena ibadah itu apa? Tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah, ay mauqufatun 'inda dalil. Jadi ibadah itu hukum asalnya yang namanya ibadah sebagaimana sebutkan dalam sebuah kaidah fikhiyah, enam yang namanya ibadah atau ketaatan hukum asalnya haram sampai datang yang mensyariatkannya. Namanya antum salat lima rakaat, salat duhur, haram enggak? Haram enggak? Padahal salat ibadah karena enggak ada dalil yang mensyariatkannya. Namanya sebagaimana sebaliknya hukum adat istiadat tradisi itu boleh-boleh saja hukumnya mubah selama apa? Selama tidak datang dalil yang mengharamkannya. Berarti kalau ada dalil yang mengharamkannya haram. Jadi ada dua kaidah ya. Al aslu fi adatinal ibaha hatta yajia sariful ibaha. Hukum asalnya adat istiadat tradisi kita boleh-boleh saja. Sampai datang dalil yang memalingkannya. Memalingkan dari pembolehan tersebut. Berarti kalau ada adat atau tradisi kok berseberangan dengan dalil, berarti baru enggak boleh. Mafhum? Seperti itu. Nah, hukum asal perbuatan taat ibadah itu haram. Kenapa haram? Sampai datang dalil mensyariatkannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu sebutkan dalam kaidah fikih mengenai apa? Agar orang itu membangun ibadahnya benar-benar dibangun di atas syariat Al-Qur'an Sunnah. Kalau tidak, hukumnya haram. Paham maksudnya itu? Nah, jadi kalau antum salat kok 5 rakaat salat duhur haram karena enggak ada dalilnya. Salat subuh 3 rakaat haram karena enggak ada dalilnya. Paham maksudnya itu ya kaidahnya ya? Nah, nanti akan kita lewati di dalam kitabnya kalau sudah membahasnya. Kita lihat di sini. Wa kadzalika min iqamatis shalah, demikian pula termasuk menegakkan salat maknanya an yusalliha fil waqtil ladzi haddadahu Allah laha. Perhatikan baik-baik ini. Maksudnya adalah seseorang menegakkan salat di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktunya ada enggak sembarangan. Salat duhur jam 10 pagi. Salatnya sah enggak? Enggak sah, suruh ulangi. Karena hukum asalnya namanya ibadah. Yang namanya ibadah ketika orang sudah melakukannya itu dia sudah apa? Sudah terlepas dari tanggungan. Orang sudah sholat duhur, nggak ada nyuruh ulangi, ulangi lagi. Kalau sholat duhurnya benar. Tapi kalau ada orang sholat duhur jam 10 pagi, suruh ngulangi, ngulangi nggak? Suruh ngulangi karena dia belum terlepas dari tanggungan. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Jadi, yang namanya sebuah ibadah yang sifatnya seperti sholat atau yang semisalnya itu kalau sudah ngerjakannya sudah cukup. Enggak eh, enggak perlu ngulangi sholat duhur dua kali, eh, sholat subuh dua kali, sholat asar dua kali, sekali cukup, berlepas diri dari tanggungan sudah. Tapi kalau melaksanakan tidak pada waktunya, memang ulangi. Paham ya? Karena belum terlepas diri dari tanggungan. Mahfum. Oleh karena itu Allah Taala berfirman, kita lihat, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawkuta. Ini dalil yang sering muncul dihafal ya. Nah, yang mampu menghafal menghafal ini hadis ayat yang sangat mulia. Ayat yang sangat mulia sering muncul Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah perkara yang telah diwajibkan atas segenap kaum mukminin pada waktu yang telah ditentukan. Dia salat itu enggak sembarangan. Jadi salat subuh belum masuk waktunya, enggak sah salatnya, harus ngulangi lagi. Tapi kalau sudah salat subuh tepat pada waktunya, enggak diperintahkan untuk ngulangi. Mahfum? Ya barakallahu fikum. Nah terus kalau misalkan kita salat di masjid 4 rakaat salat maghrib pada waktunya, dia pulang ke kampung, eh, sholat maghrib tiga rakaat tadi ya, tepat pada waktunya dia pulang ke kampung, ikut sholat lagi. Itu bukan salat maghrib lagi, diniatkan sunnah. Paham ya? Seperti itu caranya. Bukan berarti ngulangi maghrib dua kali. Kalau maghrib atau isya, duhur, asr atau sholat subuh semuanya itu hanya diwajibkan satu-satu semuanya. Tepat pada waktunya ya. Nah, kita awali yang pertama sholat subuh, yaitu ketika terbit fajar shadiq. Fajar Shadiq itu kalau antum bisa menyaksikan ufuk bagian timur, itu nanti ada semacam cahaya putih. Cahaya putih ini enggak akan apa nggak akan hilang. Terus semakin putih putih putih sampai terbit matahari. Itu namanya Fajar Shadiq. Karena nanti ketika adzan pertama diperkirakan mungkin setengah jam sebelum Fajar Shadiq namanya Fajar Kadhib. Namanya apa? Fajar Kadhib. Itu nanti kalau antum lihat ada semacam putih tiba-tiba hilang lagi. Paham ya? Itu namanya Fajar Kadhib. Istilahnya Fajar yang dusta gitu ya Nah, barakallahu fikum itu nanti hilang lagi. Nah, Fajar Shadiq tandanya di ufuk bagian timur yang tidak ada penghalang-penghalang ya. Nah, barakallahu fikum antum perhatikan misal contohnya misalkan di atas gunung atau di eh, di pinggir pantai misalkan ya. Intinya ufuk bagian timur antum lihat kok ada semacam cahaya putih. Paham ya? Itu cahaya itu enggak akan enggak hilang lagi. Semakin mutih-mutih-mutih sampai pagi. Sampai terbit matahari itu fajar shadiq namanya. Itu waktu sholat subuh. Paham ya? Waktu sholat subuh. Nah, kemudian berikutnya zuhur. Adapun zuhur adalah ketika zawal. Matahari tergelincir ke arah barat. Sehingga ketika matahari tergelincir ke arah barat, bayangan benda tersebut otomatis kemana? Ke timur. Nah, jadi jangan ketika ketika tengah-tengah itu haram. Matahari ketika di tengah-tengah, bayangan benda persis di tengah-tengahnya itu larang keras untuk sholat. Tunggu dulu sampai benar-benar tergelincir bayangan tadi apa? Naam condong ke timur. Paham ya? Condong ke timur melebihi bayangan tadi itu. Paham ya maksudnya? Naam barakallahu fikum tidak pas di tengah-tengahnya. Paham ya? Itu namanya nanti barakallahu fikum zawal. Itu awal kali masuk salat duhur. Nanti kalau salat asar barakallahu fikum hafizakumullah, bayangan benda ini dua kalinya. Misalkan ini di sini, nah sini. Paham ya? Nah, dua kali bayangan tersebut plus ditambah zawal tadi itu bisa juga atau aw, awal kalimat sunat asar ketika dua kali lipat tadi itu. Paham ya? Nah, itu diperkirakan aja kalau misalkan ada tempat yang dataran kemudian menancapkan sebuah besi atau kayu yang lurus eh, dilihat. Nah, dengan apa dengan datangnya nah barakallahu fikum cahaya matahari dilihat. Itu biasanya gitu biasanya di tempat-tempat yang di sini belum ada ya. Nah, barakallahu fikum kalau diglobalkan yang lihat bayangan aja. Nah, itu nanti barakallahu fikum hafizakumullah ketika sudah Nah, bayangan benda dua kali lipatnya dan ditambahkan zawalnya tadi, itu nanti sudah masuk waktu sholat asar. Sampai kapan? Ya sampai terbenam matahari. Waktu yang paling terakhir sudah. Paham ya? Mendekatinya waktu yang sangat berbahaya. Nah, jangan sampai ditunda-tunda sholat asar. Nah, kalau sholat maghrib matahari terbenam. Jadi bukan adan ya, tapi matahari terbenam, kemudian kok belum adan ya udah masuk waktunya. Barulah dikumandangkan adan. Karena adan itu dikumandangkan untuk apa sih? untuk memberitakan bahwasanya waktu sudah masuk. Paham ya? Nah, waktu sholat sudah masuk. Jadi kalau waktu sholat sudah masuk kok enggak ada adzan, paham ya? Misalkan enggak ada adzan, ya sholat. Misalkan enggak ada ya, tapi adzan itu dikumandangkan untuk menunjukkan apa? Waktu sholat tersebut sudah masuk. Mahum. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian nanti kalau matahari terbenam itu biasanya nah barakallahu fikum ufuk bagian barat itu ada semacam kejingga-jinggaan warna. Ya enggak? Ini yang jelas ya, kalau nggak mendung ya maksudnya ya. Itu nanti kalau sudah tertutup semuanya, nah barakallahu fikum masuk surat Isya. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Masuk surat Isya, surat Isya ya sampai malam. Nah diupayakan jangan sampai mendekati nah subuh. Paham ya? Nah barakallahu fikum karena itu nanti sudah waktu bisa dikatakan waktu yang paling mepet sekali. Nah barakallahu fikum. Misal jam 12 malam masih boleh Isya enggak? Masih boleh. Semuanya jangan ditunda-tunda sengaja tanpa ada udzur syar'i. Nah, barakallahu fikum walaupun istilahnya kalau ada udzur syar'i terkadang diakhirkan itu enggak masalah. Karena seperti itu terkadang Rasulullah pernah juga kalau saat Isya mengakhirkan. Ya karena ada udzur syar'i atau ada perkara-perkara yang dilakukan sebelumnya. Mafhum insyaallah ya, tapi hukum asalnya apa? Nah, termasuk amalan yang paling afdal as shalatu ala waqtiha. Amalan yang paling afdal yang paling cintai oleh Allah Taala as shalatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ikhwani fiddin azdani wasakumullah itu suplikan mengenai waktu-waktu sholat. Nah, mengenai waktu-waktu sholat sudah tentukan semuanya. Di dalam hadis yang panjang juga ada. Nah barakallahu fikum hadis yang di dalamnya ada. Nah barakallahu fikum nah, kisah yaitu malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW. naam kita lihat sini. Fala yukhrijaha an wala yukhrijuha an waqtiha. Maka jangan orang tersebut mengeluarkan dari waktunya. Maksudnya Ketika ketika datang waktu sholat, nah terutama sholat maghrib ya, sholat maghrib itu aslinya kalau memungkinkan lebih bagus disegerakan sholat maghrib itu. Karena kalau ditunda sampai munculnya bintang misalkan itu nanti serupa dengan Syiah rafidah Syiah rafidah di Yaman sana yang anda saksikan ya, yang mungkin antum suatu ketika kalau kesana menyaksikan itu mereka kalau adhan maghrib nunggu bintang muncul. Matahari terbenam itu belum belum adhan Matahari terbenam belum adhan Nunggu bintang muncul baru adhan Nah itu keyakinan mereka. Jadi kalau antum buka puasa, kalau patokannya mereka lama. Paham ya? Jadi terkadang kita sudah buka, sudah minum, sudah sholat maghrib. Nah mereka baru adzan. Ini adzan apa? Adzan maghrib menurut mereka. Paham ya? Seperti itu. Karena mereka itu tadi menganggap bahwasanya masuknya waktu maghrib itu yang ketika bintang muncul tadi itu. Itu antum nah barakallahu fikum kalau misalkan belum bertanya saksikan sendiri nanti. Di Yaman sana Syiah Rafidah seperti itu. Nah, kalau kita ya matahari terbenam adzan. Matahari terbenam adzan dan buka. Kita lihat di sini. Li'annal maqsuda an yusalliya kama amarahu Allah, karena yang diinginkan adalah salat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wallahu amaraka an tusalliya salata fi waqtiha. Dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan engkau untuk salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Na barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Waqad su'ila waqad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah. Perhatikan baik-baik dan sungguh suatu ketika Rasulullah ditanya, amalan apa yang paling Allah taala cintai? Perhatikan baik-baik, amalan apa yang paling Allah taala cintai? Kemudian Rasulullah mengatakan faqala as-salatu li waqtiha. Nah, dalam riwayat lain as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling Allah taala cintai adalah salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Hal ini sering ya diluputkan dari segenap kalangan orang-orang awam yang jauh dari ilmu bahkan terkadang sebagian kita yang mungkin barakallahu fikum karena tersibukkan dengan dunia, pekerjaan itu jangan. Upayakan semaksimal mungkin. Nah, kalau tidak ada udzur syar'i, jangan terlambat. Nah, karena kalau antum saksikan orang-orang awam yang jauh dari ilmu, terkadang salat pun enggak salat itu loh. Datang waktu salat pun diterjang saja karena terburu-buru menyelesaikan pekerjaannya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nauzubillah ya. Padahal apa padahal man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan satu salat saja, barang siapa yang meninggalkan salat asar, sungguh telah terhapus amalan-amalannya. Ngeri ancamannya. Nah, barakallahu fikum padahal satu salat. Apalagi kalau semua salat. Eh, apalagi kalau semua salat, satu salat aja ngeri ancamannya. Nah, barakallahu fikum kita lihat di sini. Amman yatasarrafu wa yusalli ala hawa mata ma arad wa mata ma qama min naumihi aw faragha min syughlihi fa hadha salatuhu ghairu sahihatin perhatikan baik-baik adapun orang yang dia berpaling kemudian salat sesuai dengan hawa nafsunya sesuai dengan apa yang dia inginkan kapan dia bangun salat jadi kalau enggak bangun jangan ya enggak salat nah ini istilah Jawanya berling berling itu kalau kober dan kalau eling nah kober itu ketika sempat eling itu ketika ingat Paham ya? Nah, namanya istilahnya apa? Namanya istilahnya nama barakallahu fikum komunitas berling. Paham ya? Kumpulan orang-orang berling. Berling itu kober dan eling. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu istilahnya. Berling itu kober, ling itu eling. Kalau bahasa Indonesianya ketika dia sempat dan ingat saja. Kalau enggak sempat ya enggak salat. Enggak ingat ya enggak salat. Paham ya? Jadi enggak mengingat-ingat sejak awal gitu ya. Memang memang aslinya mereka seperti itu. Kita lihat. Kita lihat di sini atau kapan saja dia bangun dari tidurnya solat, kalau nggak bangun nggak solat. Eh, atau ketika dia selesai kesibukannya solat, kalau nggak selesai nggak sholat fahada sholatuhu khair sahihah yang seperti ini solatnya tidak dianggap benar hati-hati tidak setiap orang yang solat itu beruntung ada orang yang solat tapi celaka paham ya ada orang solat tapi celaka hati-hati nah barakallahu fikum ini nggak sembarangan nggak ngomong kosong istilahnya ya Allah Taala berfirman dalam Al Quran Karim Ara'aital ladzi biddin? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian apa? Wala yahuddu 'ala miskin. Fawailun lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Orang salat tak celaka bagaimana? Itu orang-orang yang lalai dari salatnya. Salat dia posisinya apa? Wujuduha ka'adamiha. Wujudnya itu bagaimana adanya. Dia salat, tapi pikirannya kemana mana melayang. Paham ya? Eh, imamnya sudah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Diam aja. Diam aja. Dia enggak enggak sadar gitu loh. Paham ya? Seharusnya kan amin, tapi dia diam aja. Pikirannya melayang kemana mana Jangan, hindari. Jangan sampai lalai di dalam salat kita barakallahu fikum karena dapat apa? ancaman. Fawailun lil musallin. Kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang di dalam salatnya itu lalai, Nah, bermain-main sendokuro, hati-hati. Jangan suka main-main sholatnya, jangan mengganggu juga. Nah, jangan bikin tertawa orang yang sholat. Ingat-ingat itu ya, bahaya sekali itu. Nah, Nah, barakallahu fikum. Diingat-ingat baik-baik, jangan mengganggu orang yang sholat dan jangan tertawa-tertawa ketika sholat. Allah musta'an. Ancamannya ngeri. Ternyata tidak setiap orang yang sholat itu beruntung. Ada juga orang yang sholat tapi justru celaka. Itu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai itu maksudnya seharusnya dia sholat itu menghadap siapa? menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar meresapi merenungi semaksimal mungkin. Kalaupun tidak bisa sepenuhnya semaksimal mungkin. Tapi kalau sudah sholat tapi pikirannya melayang kemana mana eh, imamnya berada, tadi enggak tahu, diam ini terus. Ya berarti sudah kosong dia. Paham ya? Seperti itu Allah musta'an. Apalagi nah ketika sujud dia nggak bangun lagi sudah. Paham ya? Orang sujud sudah bangun, dia masih sujud terus sampai akhir. Tidur udah. Paham ya? Ada seperti itu ada. Nah barakallahu fikum hindari. Hindari barakallahu fikum, Allah musta'an. Ada juga yang orang itu terkadang nah barakallahu fikum seringnya itu anak-anak kecil ya, sholat sejak awal dia berdiri gini, tapi tiba-tiba jatuh ke bawah, tidur. Nah, jadi hati-hati ya. Barakallahu fikum fokus ketika sholat, matanya dimelekkan. Karena hukum asalnya ketika sholat dengan memejamkan mata itu dilarang, enggak boleh. Paham ya? Nah, anak ingin meresapi Ustaz. Anak biar salatnya khusyuk tadi kalau enggak enggak merem itu enggak khusyuk. Itu hanya wah, hanya perhiasan atau hiasan setan yang terkutuk. Paham ya? Itu hanya bujukan rayuan setan yang terkutuk. Paham ya? Jadi khusyuk gimana merem gini oh khusyuk? Paham ya? Merem gini khusyuk dari mana? Paham ya? Khusyuk itu merenungi melihat arah sudut. Nah, itu. Paham ya? Merem lama-lama tidur. Nah, udah enggak baca surat Al-Fatihah. Ha, ah, imamnya sudah baca khairul maghdubi alaihim waladdallin, yang lain bilang amin, dia diam aja. Khusyuk dari mana itu? Paham ya? Allah musta'an. Hati-hati ya. Hati-hati. Nah, kadang setan masuk dalam pintu salat tadi itu. Sehingga apa? Ada orang yang salat tapi celaka tadi itu. Aladin eh, alladzina hum an sahun. Itu orang-orang yang lalai dari di dalam salatnya. Hati-hati kalau fikum kita semuanya menghindarinya. Jadi upayakan semaksimal mungkin jangan suka main-main di dalam salatnya. Fokus, matanya melek. Melek itu bahasa Indonesianya apa, Bu Novel? Melek. <laughs> Nah, benar. Melek itu tidak memejamkan mata, alias makannya terbuka. Matanya terbuka, fokus melihat ke arah sujud. Namanya enggak ke kanan, enggak ke kiri, eh, apalagi merem jangan. Alasannya apa? Alasannya khusyuk itu teman tipu daya setan. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Kita lihat. Berikutnya. Kata beliau di sini, li'annahu lam yusalli sholata allati amara Allah biha. Perhatikan baik-baik. Ya. Dikarenakan orang tersebut belum salat sebagaimana yang Allah telah perintahkan. Wa inna masallah salatan ala hasabi hawa. Perhatikan baik-baik. Hanya saja orang tersebut salat sesuai dengan hawa nafsunya. Hati-hati ini jangan sampai na barakallahu fikum seperti terjadi. Antum salat duha niat karena Allah. Eh? Salat-salat ba'diyah niat karena Allah, bukan karena wahana. kalau enggak salat nih marahin, eh? dicari-cari di belakang musuh salat lagi. Jangan gitu. Ikhlas karena Allah. Paham ya? Ana cuma mengingatkan aja. Yang belum salat salat, Paham ya? Anak enggak maksa, kalau enggak mau ya udah. Paham ya? Seperti itu. Tapi salat karena Allah. Salat karena Allah ya. Nah, barakallahu fikum walaupun nanti kalau enggak mau salat terus-menerus ya adalah proses berikutnya. Paham ya? Yang jelas salat itu karena Allah, bukan karena di opia-opia istilahnya. Bukan karena istilahnya di opia opiak opia opiak itu apa? Dikejar-kejar. Paham ya? Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, pahala kembali ke masing-masing. Nah, barakallahu fikum. Cuman anak ingatkan agar terbiasa. Paham ya? Paham? Awana, paham enggak? Ayo. Nah, kita lihat. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Kata beliau di sini, ikhwani fid din azdani wa azzakumullah. Wa kadzalika min iqamatis shalah, demikian pula seperti itu pula termasuk menegakkan salat al-khusyu' fiha. Hati-hati. Khusyu' itu tuma'ninatul qalb. Al-khusyu' huwa tuma'ninatul qalb, tenangnya hati. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hati itu tenang ketika salat. Allahu Akbar, tenang hatinya. Nah, tidak apa? Tidak deg-degan atau istilahnya tidak juga nah barakallahu fikum tergesa-gesa karena orang kalau misalkan dari rumah lari, lari, kemudian mendalami sholat jamaah dalam keadaan posisi dia nafasnya apa? Nafasnya enggak teratur, dia enggak enggak khusyuk dia. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Nam apabila sholat sudah ditegakkan, fala ta'tuha wa antum tas'aun. Jangan sekali-kali kalian mendatangi sholat dalam keadaan kalian lari-lari Naam, waktu wa antum tamshun. Paham ya? Dan datangilah dalam keadaan kalian itu berjalan santai. Naam. Kenapa? Karena khawatirnya apa? Khawatirnya tidak sakinah. Nah, Rasulullah mengawali dengan hadis itu alaikumus sakinah. Paham ya? Wajib atas kalian tenang. Nah, orang kalau tenang itu bagaimana? Ia mendatangi salat dalam keadaan tepat pada waktunya tadi. Enggak kedandapan, enggak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa. Paham maksudnya ya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Karena yang namanya khusyuk tuma'ninatul qalb. Khusyuk itu adalah tumaknitul tumakninatul qalb, ketenangan hati. Salat itu tenang hatinya, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mikirkan yang lain-lainnya. Barang hilang nanti mikirkannya. Terkadang setan mendatangkan kepada kita semuanya, na'am barakallahu fikum di pintu-pintu ketika salat. Jadi barang yang hilang tadi ingatnya seringnya ketika salat. ya enggak benar ini? Kebanyakannya gitu. Awalnya lupa naruh barang, tapi ketika sholat ingat. Itu setan seperti itu, menghias-hiasi Nah, dan juga berupaya untuk bagaimana caranya dia itu apa? tersibukkan untuk mencari barang yang hilang tadi itu. Sehingga ketika sholat ketemu lagi, oh ternyata nah penanya, pensilnya tadi ternyata di kantongnya juga. Paham ya? Dia nyari bingung kemana mana itu loh. Terkadang seperti itu. Hati-hati ya, walaupun kita semuanya pernah mengalaminya tapi untuk menghilanginya berusaha. Karena setan itu seperti itu keadaannya. Setan itu seperti keadaannya terkadang membuat orang itu ketika lupa ingatnya ketika sholat itu loh. Karena untuk malingkan biar ketika sholat itu enggak apa? Enggak ingat kepada Allah Taala gitu loh. Hati-hati, hati-hati. Allah musta'an. Kita lihat sini. Al khusyuk fiha wa hudurul qalb, yaitu khusyuk di dalam sholat dan menghadirkan hati. Jadi hati kita kita hadirkan benar-benar fokus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan wajah Allah Subhanahu wa taala. ladzi yusalli bi tismihi walakinna qalbahu ghaibun laysa lahu min salatihi illa ma aqala minha wa hadara qalbuhu fiha, perhatikan baik-baik. Adapun orang yang salatnya hanya badannya saja yang salat, tapi hatinya hilang, ghaib Hatinya hatinya pergi. Nah, maka dia tidak mendapatkan pahala salat kecuali yang dia pahami atau yang dia lakukan atau yang dia bisa menghadirkan hatinya saja. Hati-hati barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Jadi kalau salat upayakan menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Jadi pikiran-pikiran dunia dijinakkan dulu, dijinakkan, tenangkan dulu nanti setelah sholat masalah-masalah mikirkan lain lagi. Paham ya? Sebanyak apapun hutang yang dia miliki, ucapan lafadznya diucapkan. lafadz lafadz sholat diucapkan. Paham ya? Karena terkadang orang kalau udah banyak pikiran, banyak hutang, banyak tanggungan, karena fokusnya mikirkan itu, sholatmu diam ini. Ya enggak? Benar enggak ya? Biasanya gitu. Hindari. Karena kalau sholatnya diam ya nggak sah sholatnya. Paham ya? Nggak sah sholatnya. Kenapa nggak sah sholatnya? Karena yang namanya kalam, yang namanya zikir itu harus diucapkan. Walaupun dengan pelan. Mafhum insyaallah ya? Sebanyak apapun utangnya, ingatan baik-baik itu, nah barakallahu fikum, diupayakan ketika sholat tetap fokus dan juga mengucapkan membaca zikir-zikir tadi. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat sini. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Perhatikan baik-baik, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salat mereka. Jadi orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beruntung. Wa qala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu sebenarnya berat, perkara yang berat, perkara yang besar. Naam kecuali orang-orang yang khusyuk. Karena khusyuk dia menghadirkan hatinya eh, tidak mikirkan yang lainnya. Eh, nah makan nanti, paham ya? Nah atau mainan nanti mikirnya. Solat solat, paham ya? Fokus melihat ke arah sujud. Nah barakallahu fiqum seperti itu. Ini perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik jangan sampai nah kita nah cuma mendengar kemudian tidak mengamalkan jangan. Apalagi ketika solat subuh. Ketika solat subuh upayakan mata-mata di melekkan, dibuka matanya lebar-lebar. Karena biasanya kalau solat subuh itu berdasarkan penelitian yang ada, paham ya? Nah, barakallahu fikum mata itu terkadang berat untuk dibuka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hindari. Itu merupakan apa? Merupakan gangguan-gangguan setan yang terkutuk. Paham ya? Melek, fokus. Paham ya? Kalau misalkan sebelum subuh dia ngantuk misalkan ya udah wudu terlebih dahulu. Seperti itu. Oleh karena itu kalau bangun jangan terlambat, mudah dibangunkan. Eh? Jangan dibangunkan ah, marah-marah. Enggak bagus. Paham ya? Nam siapapun, siapapun. Nam siapapun. Paham ya? Seperti itu. Bangun, bismillah, wudu. Ketika salat subuh sudah tenang. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum jangan sampai terluputkan dua rakaat sebelum subuh. Ingat-ingat itu. Dua rakaat sebelum subuh kalau terluputkan berarti dia tidak ingin menjadi orang yang terkaya sedunia. Paham ya? Karena pahalanya sangat luar biasa. Perhatikan pahalanya orang yang melakukan sholat dua rakaat sebelum subuh dia mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Nam sesuatu yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Kurang apa lagi sudah? Dunia didapatkan semua dan seisinya. Tapi jangan terluputkan dua rakaat sebelum subuh. Oleh karena itu Rasulullah ketika safar dan mukim enggak pernah meninggalkan dua solat. Solat dua rakaat sebelum subuh dan solat witir qiyamul mulai solat malam. Rasulullah enggak pernah meninggalkan itu. Hukumnya sunnah muakkadah. Ikhwan fi din azan wazakumullah kita lihat sini, yakni as-salatu sakinatun illa 'alal khashiyin. Maksudnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Fa innaha taqulu perhatikan baik-baik salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Fa innaha taqulu 'alaihim muyassaratan wa yataladzadzuna biha. Orang-orang yang khusyuk maka menurut mereka di dalam salatnya itu dimudahkan dan mereka bisa berlezat-lezat dengan surat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu sebagian sahabat ada yang mengatakan atau Rasulullah suatu ketika pernah mengatakan kepada salah satu sahabat, "Nah, bikinlah aku tenang. Bikinlah aku istirahat dengan apa? Dengan salat." Nah, barakallahu fikum karena bisa merasakan lezatnya ketika salat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Nah, semaksimal mungkin. Walaupun kita semuanya masih ada kekurangan tapi semaksimal mungkin. Nah, barakallahu fikum, kurangi gerakan-gerakan yang kira-kira banyak gerakan yang tidak ada keperluannya. Nah, mas, seperti ini. Nah. Kami ingat ya, terkadang masih terdengar ketika sholat kayak gitu itu enggak pantas. Sholat jangan apa? Jangan jeduti tangan. Paham ya, bahasa Indonesianya apa? Jeduti tangan. Hah? Membunyikan itu aja ya. Membunyikan jari jemari jangan. Nah, barakallahu fikum, karena itu menyibukkan salat malah jebuti tangan. Apa bahasa Indonesianya, Ahmad? Ya gitu ya, bunyikan ini paham ya? Salat, salat. Ini perkara nanti. Paham ya? Ketika bangkit dari sujud pun kan Allahu akbar bunyi semua. Hati-hati. Paham ya? Itu hindari itu semuanya adalah apa? Adalah jerat-jerat setan yang terkutuk. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum upayakan membunyikan itu nanti, setelah salat atau sebelum salat nanti. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah wal khusyu'ur ruhus shalah. Khusyuk itu adalah rohnya salat. Jadi salat itu punya roh, roh. Sebagaimana manusia kalau enggak punya roh bagaimana? Yang mati meninggal dunia. Nah, ini salat ini rohnya adalah khusyuk. Wa salatun bila khusyu'in ka jasadin bila roh. Perhatikan Pak ini. Salat tanpa khusyuk itu bagaikan badan yang tidak punya roh. Paham ya? Salat tanpa khusyuk bagaikan apa? Badan yang tidak memiliki roh. Nah, tercatat, kebanyakan tercatat itu kaidah penting itu ya. Nah, salatun bila khusyu'in ka jasadin bila ruhin. Salat tanpa khusyuk itu bagaikan jasad badan yang tidak ada rohnya bagaimana yang mati. Nah, wa in kana qad shalla fi dhahir la yu'maru bil i'adah walaupun secara zahirnya setelah dohirnya dia sudah sholat, nggak diperintahkan untuk mengulangi lagi. Lakin laisa lahu fiha sawabun. Tapi dia ternyata tidak punya pahala, faqad yakhruju dan bisa jadi dia keluar dari sholat tersebut walai sama'ahu ajrun abadan. Sudah selesai sholat nggak dapat pahala sama sekali, jangan. Nah, hati-hati ya. Sholat tanpa khusyuk bagikan badan yang tidak ada rohnya. Nah, bagikan badan yang tidak apa? Yang tidak ada rohnya. Nah, barakallahu fikum. Faqat nam kata beliau, li'annahu lam yahdur qalbuhu. Nam, li'annahu dikarenakan orang tersebut belum bisa menghadirkan hatinya fiha di dalam salatnya min awaliha ila akhiriha. Mulai dari awalnya sampai akhirnya. Intinya semuanya kita itu barakallahu fikum berupaya semaksimal mungkin walaupun terkadang kita masih kurang tapi berupaya. Yang namanya khusyuk ini diupayakan, bukan sesuatu yang langsung bisa itu ya. Sesuatu yang diupayakan khusyuk itu. Tenang dalam salatnya, enggak tolak-tolak kanan kiri Eh, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum waqat yakhruju minha bisyai'in yasir. Dan bisa jadi dia keluar dari salatnya cuman membawa sesuatu yang sedikit. Waqat yakhruju minha bikatsir atau terkadang dia keluar dari salatnya membawa sesuatu yang banyak. Waqat yakhruju minha biajrin kamil. Terkadang orang salat keluar dari salatnya membawa pahala yang sempurna. Wa dzalika hasabi Wa hasba khusyu'ihi fi shalah. Yang seperti itu tergantung dengan khusyuknya di dalam salat. Paham ya? Khusyuk tuma'ninatul qalb. Paham ya? Khusyuk itu ketenangan hati. Oleh karena itu jangan sampai kita naam salat tanpa diiringi dengan khusyuk. Insyaallah taala yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yaj'alana minal khashi'in wa an yaj'alana min ahlil jannah innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahirabbil alamin